بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah Pada malam hari ini insyaallah kita Memulai murajaah Kitab Siyam Dari kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi Do'il Kitab wa Sunnah Di dalam kitab Siyam Kitab yang keempat dari kitab ini dibahas ada lima bab. Ya. Bab yang pertama tentang Mukaddimatus siam. Bab yang kedua tentang Al-a'zar al-mubiha lil fitr wal mufattirat. Bab yang kedua tentang uzur-uzur yang membolehkan untuk berbuka dan juga pembahasan tentang pembatal-pembatal puasa. Kalau bab pertama tentang pendahuluan makna puasa dan yang lainnya. Bab yang ketiga mustahabbatus siyam wa makruhatu. Yang disunahkan dalam puasa dan yang dibenci di dalam ibadah puasa. Al-babu rabi bab yang keempat fil qada'i siyamil mustahab wa ma yukrahu wa yuhram minas siyam. Bab yang keempat membahas tentang qada, ya, membayar hutang puasa. Dan juga dibahas tentang puasa-puasa sunnah. Dan juga dibahas tentang puasa yang makruh. Dan puasa yang haram. Al-Babul Khamis Bab yang kelima membahas tentang fil i'tikaf. Membahas tentang al-i'tikaf. Ini lima bab yang akan dibahas dalam kitab Siyam. Kita langsung pada bab yang pertama, al-babul awal. Fi muqaddimatus siyam. Pendahuluan tentang puasa maknanya dan seterusnya. <clears throat> Wafihi iddatu masail. Dalam bab ini ada beberapa masalah. Disebutkan ada tujuh masalah ya, dalam bab yang pertama ini. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama. Ta'rifus siyami wa bayanu arganihi. Definisi puasa dan penjelasan rukun-rukunnya. <coughs> Yang pertama ta'rifuhu, definisi puasa. Apa itu puasa? As-siyamu fil lughah al-imsaku 'ani Puasa secara bahasa ya, Itu artinya menahan dari sesuatu Ini puasa secara bahasa Wafi dan secara syariat ya, Makna puasa menurut syariat adalah al-imsaku 'anil akli wasyurbi wasairil mufattirat ma'an niyyah min tulu'il fajri shadiqi ila ghurubi syams menahan diri dari makan dan minum dan seluruh pembatal-pembatal puasa disertai dengan adanya niat. Niat beribadah kepada Allah. Dilakukan dari terbitnya fajar Fajar sadiq Tanda masuk waktu sholat subuh Sampai tenggelamnya matahari Tanda masuknya waktu sholat maghrib. Ini makna puasa dalam istilah syariat <clears throat> Menahan diri dari makan, minum dan seluruh pembatal puasa Dengan disertai niat Dari terbitnya fajar sodik sampai tenggelamnya matahari Asani <clears throat> yang kedua arkanuhu, rukun-rukunnya, rukun-rukun puasa min khilali ta'rif siyam fil istilah dari definisi puasa secara istilah yattadihu anna lahu ruknaini asasain maka akan jelas bahwasanya puasa itu memiliki dua rukun yang pokok dua rukun yang mendasar huma keduanya adalah Al-awwal yang pertama al-imsaku 'anil mufattirat min tulu'il fajri ila guru bisyams Yang pertama, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini rukun yang pertama. Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dari terbenamnya eh, dari terbitnya fajar sadiq ya, tanda masuk waktu waktu sholat subuh sampai tenggelamnya matahari masuknya waktu sholat maghrib <clears throat> ini rukun yang pertama wa dalilu hadzal rukun qauluhu ta'ala dalil rukun ini ya, dalil tentang rukun yang pertama ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimus siyama lail." Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang maknanya Maka sekarang pergaulilah mereka Yaitu istri-istri kalian ya, Dan carilah Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan untuk kalian Dan makanlah serta minumlah Sampai jelas bagi kalian Benang putih dari benang hitam Yaitu fajar Summati musyama ilal lail kemudian sempurnakan puasa sampai malam sampai tenggelamnya matahari. Ayat ini dalil tentang rukun di atas. Ayat ini menunjukkan apabila telah jelas benang hitam dari benang putih, ya, yaitu telah terbit fajar telah masuk waktu sholat subuh maka dia menahan diri dia mulai menahan menahan dirinya dari pembatal-pembatal puasa sampai kapan tsumma musyama siyama kemudian sempurnakan puasa sampai malam dan awal malam adalah dengan tenggelamnya matahari Kemudian dikatakan di sini wal muradu bil khaitil abyad minal wal khaitil aswad dan yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam di sini bayadun nahar wa sawadul lail. Yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam di sini adalah kalau benang putih itu adalah bayadun nahar, putihnya siang, sedangkan benang hitam adalah sawadul lail, hitamnya malam. Jadi bukan dengan kita nah, ngambil benang putih benang hitam ya. Tetapi dimaksud dengan benang putih ini adalah siang Sedangkan benang hitam adalah malam Gelapnya malam Ini rukun yang pertama Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Rukun tsani, rukun yang kedua an-niyatu, niat. Ya, rukun yang kedua adalah niat. Harus disertai niat. Yaitu bi an yaqsuda as-sha'imu bihadzal imsaki 'anil mufattirat Allah azza wa jalla. Yaitu orang yang berpuasa ya, tujuan dari puasanya dia bertujuan dengan ibadah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa ini ya. Tujuan orang ini atau tujuan orang yang berpuasa ini menahan diri dari pembatal-pembatal puasa adalah dalam rangka ibadatullahi azza wa jalla dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ini makna niat. <coughs> itu seorang nah meniatkan puasanya itu dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Fabiniyati tatamayyazul a'malul maqsudatu lil ibadati min ghairiha minal a'mal dengan niat maka akan terbedakan antara amalan-amalan yang dituju amalan ya, amalan-amalan yang diinginkan untuk ibadah ya, dari amalan-amalan yang lain ya, yang bukan ibadah dengan adanya niat akan terbedakan amalan-amalan yang tujuannya ibadah dengan amalan-amalan yang tujuannya bukan ibadah. Nah, karena ada orang yang dia juga apa? Di siang hari nggak makan, nggak minum, nggak melakukan pembatal-pembatal puasa ada. Ya, tetapi tujuannya bukan ibadah. Ya, tujuannya diet, ya, atau yang semisalnya. Nah, <coughs> sehingga terbedakan dengan adanya niat. Ya, seperti halnya mandi, orang tiap hari mandi mungkin sehari dua kali. Apa yang membedakan antara mandi dia mandi bersih-bersih dengan mandi wajib? Ya, niat. Yang membedakan adalah niat. Maka dengan niat akan terbedakan mana amalan yang tujuannya adalah ibadah dari amalan yang bukan ibadah. Wabiniyati tatamayyazul ibadat ba'daha an ba'd. Dan dengan niat juga akan terbedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Ya. Dengan adanya niat. Nah, ketika puasa Ramadan maka niatnya puasa Ramadan. Nah. Ketika di luar Ramadan misalkan Senin Kemis, ya, puasa Senin Kemis, maka niatnya puasa Senin dan Kamis. Ya. Atau tanggal 9 Hijjah maka niatnya puasa Arafah ya. atau tanggal 10 Muharram maka dia niatnya puasa Ashura nah, dengan adanya niat terbedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya nah <coughs> demikian pula sholat ya. ketika sholat maghrib maka niat kita sholat maghrib habis sholat maghrib kita sholat lagi dua rakaat niatnya sholat sunnah rawatib ya. dan demikian seterusnya dengan niat akan terbedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya maka sudus saimu bihadas siyami imma siam Ramadan al ghairihi min anwa'is siyam. Dengan adanya niat maka seorang ya, dia bertujuan dengan puasanya imma puasa Ramadan ya, baik puasa Ramadan atau puasa yang lainnya dari jenis-jenis puasa. Nah, dengan niat. <clears throat> Kemudian wadalilu hadzal rukun dan dalil rukun ini dalil rukun bahwasanya niat adalah Naam, rukun dari puasa. Paulus ya. sallallahu alaihi wasallam dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang ya, baginya apa yang dia niatkan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hanya saja tentang niat ya. Ada sedikit perbedaan antara puasa yang wajib dengan puasa yang sunnah. Nah. Kalau puasa yang wajib, maka harus ya, berniat sebelum terbitnya fajar. Ya, harus dia memalamkan niat, ya, yaitu minimalnya dia berniat sebelum terbitnya fajar. <coughs> sebelum terbitnya fajar. Nah. <coughs> Dan ini pendapatnya jumhur para ulama. Ya. Dalilnya tadi innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung daripada niatnya. Dan juga di sana terdapat riwayat. Ya. Naam, riwayat yang mauquf, ya. riwayat yang hanya sampai kepada sahabat disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man lam yubayyitu siyam qabla al-fajri fala lahu. Barang siapa yang tidak memalamkan niat puasa sebelum fajar ya, maka tidak ada puasa baginya. Nah, tidak ada puasa baginya. Maka wajib dalam puasa wajib untuk memalamkan niat yaitu dia berniat minimalnya sebelum terbitnya fajar. Adapun dalam puasa sunnah, ya, maka boleh berniat dari siang hari setelah terbitnya fajar. Nah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha berkata Dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin faqala hal indakum syai' qulna la qala fa inni idan sha'im <laughs> Nah dalam riwayat yang lain fa inni sha'im Masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumahku yaitu ke rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha pada suatu hari. Dan beliau bertanya, "Apakah kalian memiliki makanan?" Ya. Maka Aisyah menjawab, "La, kami tidak ada makanan." Ya, subhanallah. Ya. Apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi <coughs> ketika tidak ada makanan, tidak tersedia makanan? Ya. Nah, bukan ngomel-ngomel Gimana istri ini? Ya. Nah, kita ini capek misalkan. Seharusnya sudah tersedia. Allah musta'an. Lah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi ketika beliau bertanya kepada keluarganya istrinya tidak ada makanan? Maka beliau menjawab atau mengatakan, "Fa ini idan shaim." Kalau begitu saya puasa. Masya Allah ya, Suami yang saleh Nah ya, dan istri yang solehah. Nah, istri yang solehah dia sabar nggak ada makanan, ya. Nah, sabar. Kemudian suami yang soleh, nah, maka dengan tidak adanya tidak adanya makanan, maka dia berniat puasa. Ya, subhanallah. Nah, keluarga yang bahagia. Ia menjadi syahid inti pembahasan fa ini idan soim. Kalau begitu saya puasa. Beliau berniat dari siang hari, ya berniat dari siang hari. <coughs> Hanya saja dalam kasus seperti ini disyaratkan dia belum melakukan pembatal-pembatal puasa sebelumnya. Ya. Kalau paginya udah habis kopi segelas, ya, <laughs> kemudian siang jam 8 dia tanya ada nasi enggak, Enggak ada ah saya puasa nggak bisa sudah minum kopi tadi nah syaratnya <clears throat> tidak atau belum melakukan pembatal-pembatal puasa <clears throat> boleh dalam puasa sunnah memulai niat dari siang hari <clears throat> Kemudian niat dalam puasa Ramadan. <coughs> niat dalam puasa Ramadan. Apakah harus setiap malam niat ataukah boleh niat sekali saja di awal malam Ramadan. Nah, dengan niat puasa sebulan penuh. Dalam masalah ini ikhtalafa <coughs> fihi ulama para ulama berselisih. Nah, <coughs> Taib sebagian berpendapat harus berniat setiap malamnya. Itu setiap harinya dia berniat. <coughs> Mereka beralasan bahwasanya puasa hari pertama berbeda dengan puasa hari yang kedua juga berbeda dengan puasa hari ketiga dan seterusnya. Sehingga harus setiap malam niat. Nah. <clears throat> Dan ini dirajikan oleh Syekh eh, atau dirojikan oleh jumhur. Ya. Dirojikan oleh jumhur. Nah, dan ini madhabnya Syafi'i dan Abu Hanifah dan yang lainnya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya puasa Ramadan dan puasa yang serupa dengan Ramadan yang padanya berturut-turut dilakukan berturut-turut ya. Nah. Maka boleh atau cukup berniat di awal puasa. Puasa Ramadan dan puasa yang serupa dengan Ramadan yang berturut-turut ya. <clears throat> Nah, seperti puasa eh, bayar kafaroh misalkan ya. <clears throat> dua bulan berturut-turut <clears throat> ya. <clears throat> dan puasa yang padanya naam disyaratkan berturut-turut ya, maka boleh dan cukup berniat di awal puasa dengan niat e, sebulan penuh atau dua bulan penuh atau yang semisalnya selama tidak dipotong oleh uzur ya, tidak dipotong oleh uzur kemudian dia berbuka. Kalau ternyata dia berbuka, nah, baru dia berniat puasa sebulan penuh selama Ramadan. Hari ke-10 sakit sehingga dia berbuka. Ya. Kalau terputus seperti ini maka ketika mau puasa mengulangi niat lagi. Berniat berpuasa sampai selesai. Nah, ini kalau terputus mengulangi niatnya. Nah, <clears throat> dan pendapat ini yang dirajikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullahu taala dan ini pendapat yang kuat, yang rajih insyaallah taala. Nah. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, innamal a'malu binniyat. Hadis ini umum. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung daripada niatnya. <coughs> nah. <coughs> Kemudian apa bedanya antara pendapat pertama dengan pendapat yang kedua? Pendapat pertama mengatakan harus berniat setiap malam. Pendapat kedua mengatakan boleh berniat di awal malam untuk sebulan penuh. Nah. Apa bedanya? Bedanya akan nampak dalam satu kasus. Ya. Dalam satu kasus, yaitu apabila seorang yang berpuasa, <clears throat> ya, dia tidur sebelum maghrib ya, di hari pertama, <clears throat> tidur sebelum maghrib, kemudian <clears throat> bangun-bangun ya jam 8 pagi. Tidur jam 5. Habis asar kecapean lah. Jam 5 tidur. Ya. Lolos maghribnya, lolos isyanya, lolos subuhnya. Bangun-bangun jam 8. Otomatis dia apa? Tidak mendapati malam. Nah, tidak mendapati malam. Bagi pendapat pertama tadi yang harus berniat setiap malam atau minimalnya sebelum e, fajar ya, maka puasa orang ini yang kedua, puasa hari keduanya tidak sah. Puasa hari keduanya tidak tidak sah karena harus berniat setiap malam. Nah, pun pendapat yang kedua, <clears throat> maka kalau dia bangun tidur jam 8 pagi, ya, walaupun semalaman tidur, bangun jam 8 pagi, maka jika dia melanjutkan puasanya, mampu ya, sampai maghrib berikutnya, maka puasanya sah. Puasanya sah. Nah, taib karena dia telah berniat apa? Sebulan penuh. Maafom, Ini bedanya antara pendapat pertama dengan pendapat yang kedua. <clears throat> Nampak dalam kasus seperti ini. <clears throat> Bagaimana kalau niatnya dari siang? Apakah diperbolehkan? Nah, juga berselisih para ulama dalam masalah ini. Misalkan eh, mau puasa besok, ya. niatnya tadi siang, duhur. duhur nah, dia naam berniat besok puasa. Jadi niatnya bukan malam tetapi siang, duhur, besoknya. E, naam sebelumnya, hari sebelumnya. Taib <clears throat> sebagian mengatakan tidak boleh, ya, sebagian mengatakan boleh dan ini yang roje. Nah, yang roje adalah pendapat yang mengatakan boleh berniat dari siang hari karena keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam inna mal a'malu biniat Sesungguhnya amalannya tergantung niatnya. Nah, ya. Taib. Selama dia tidak apa? Tidak memutus niatnya selama dia tidak berniat memutus niatnya. Nah, kalau dia sudah berniat duhur misalkan, terus asar lah kayaknya besok nggak jadi puasa. Nah, maka apa? Dia, dia sudah memutus. Nah, <clears throat> selama dia tidak memutus, <clears throat> walaupun di siang hari dia niat sampai e, malamnya, ya, maka puasanya sah dan boleh berniat dari siang hari di hari sebelumnya. Kemudian bagaimana apabila seseorang <clears throat> dia mengatakan aku besok puasa insya Allah. Aku besok akan puasa insya Allah <coughs> Apakah ini sudah <coughs> terhitung niat? Nah, ya. aku besok puasa insya Allah nah. <coughs> Taib, yang seperti ini kondisinya dirinci nah. Kalau maksud dari insya Allahnya Maksud dari insya Allahnya adalah dia meminta pertolongan kepada Allah ya. Maksudnya adalah meminta pertolongan kepada Allah ya, dengan menggantungkan diri kepada kehendak Allah. Ya. Dengan menggantungkan diri kepada kehendak Allah untuk merealisasikan maksudnya. Nah, kalau tujuan insya Allahnya ini, maka puasanya sah. Ya. Kalau e, maksud ucapannya Allah adalah apa? <coughs> Meminta pertolongan dengan menggantungkan diri ya, kepada kehendak Allah untuk melaksanakan tujuannya. Nah, kalau maksud dari ucapan insya Allah adalah ini, maka puasanya sah. Tapi kalau maksud insya Allah ini adalah teredut, ragu, ragu puasa besok puasa atau tidak puasa tidak puasa tidak insya Allah lah misalkan maka apa puasanya tidak sah kenapa karena niat itu adalah al azmul musammam tekad yang kuat ya, bukan keraguan-raguan kalau keraguan-raguan bukan niat nah Baik, <clears throat> harus ada jazm, kepastian. Ya, ini niat, bukan keraguan-raguan. Kalau dia mutarodid, ragu-ragu, ya, bimbang, ya, masih 50-50 misalkan, maka apa? Tidak sah puasanya. Nah, <clears throat> sampai dia <clears throat> nah tidak ragu atau dia pasti dalam niatnya. <clears throat> Kemudian apabila seseorang berniat berbuka di tengah-tengah puasanya. Nah, <clears throat> dia berniat berbuka di tengah-tengah puasanya. Ya. Apakah hanya dengan sekedar niat buka, ya, maka puasanya batal? Ya. Ataukah harus minum dulu atau makan dulu baru batal? Nafum ya masalah ini ya. Nah. Para ulama juga berselisih dalam masalah ini. Nah. Dan pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, nah, yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dan sebelumnya dirojihkan juga oleh guru beliau Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala <coughs> bahwasannya na'am orang yang sudah berniat berbuka sudah berniat tekad kuat berbuka ya di tengah-tengah puasanya, maka puasanya seketika itu pula batal. Walaupun belum minum atau makan atau jima atau yang lainnya. Nah, seketika itu juga batal. Nah, jadi Karena dia telah memutus salah satu rukun. Dari rukun puasa, apa itu? Niat. Nah. <coughs> Nah. <clears throat> Misalkan dia niat udah, nah pengen sekali buka, ya, haus udah, niat kuat puasa. Ya, nyampe ke rumah nggak ada minuman, ya, nah nggak ada minuman, nggak ada makanan, ya, mau beli nggak punya uang, misalkan. Walaupun dia belum makan, belum minum, tetap sudah batal puasanya karena sudah tekad untuk membatalkan puasa. Nah, sehingga jangan main-main dengan niat. Nah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli wa sesungguhnya amalan tergantung daripada niatnya. Nah, dan setiap orang baginya apa yang dia niatkan. Niatnya sudah memutuskan puasa ya putus. Nah. <coughs> tergantung niatnya. Nah, dan niat adalah syarat eh, syarat yang harus ada pada seluruh puasa atau pada eh, selama puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini syarat yang harus ada. Nah, selama selama dia puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau dia memutusnya di pertengahan, ya berarti telah putus puasanya. Mafhum? Ini beberapa faedah tentang uh, niat. Ya. Selesai dari masalah yang pertama tentang ta'rif siam wabayanu arkanihi, definisi puasa dan penjelasan rukun-rukunnya. Definisi puasa tadi adalah menahan diri dari makan, minum dan pembatal-pembatal puasa disertai dengan niat dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini makna puasa secara syariat. Sedangkan rukun-rukunnya ada dua. Yang pertama menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian rukun yang kedua niat. Nah, <coughs> yaitu dia meniatkan amalan tersebut untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal dan dia meniatkan jenis puasa e, tersebut. Nah, kalau puasa Ramadan ya berarti niat puasa Ramadan. Kalau puasa sunnah berarti niat puasa sunnah. <clears throat> Dan tentang niat, na'am barakallahu fi ya, Terakhir tentang niat ya, bahwasanya mahal dunia al-qalb. Ya, tempatnya niat adalah di dalam hati, tekad yang kuat. Nah. tekad yang yang kuat. <coughs> nah. Kita baca satu masalah lagi ya, dengan cepat ya, 5 menit insyaallah. Al-masalah tsaniyah, masalah yang kedua. Hukmu siyami Ramadan wa dalilu Hukum puasa Ramadan dan dalilnya. Ya. Faradallahu azza wa jalla siyama syahri Ramadan. Allah wajibkan puasa bulan Ramadan. Waja'alahu ahada arkanil Islamil khamsah dan Allah menjadikan puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang lima. Wadhalika fi qawlihi ta'ala yaitu dalam firman Allah taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." <coughs> Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Wa qawlu ta'ala <clears throat> wa qawlihi ta'ala dan juga dalam firman Allah taala yang lain dalam surat Al-Baqarah kalau tadi ayat 183 kemudian ayat yang lain dalam ayat yang 185 Allah berfirman syahrul ramadhan allazi unzila al quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu bulan Ramadan bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Maka barang siapa yang di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan dalam keadaan mukim, falyasumhu maka hendaklah dia berpuasa. Nah, hada huwa syahid ini yang menjadi syahid. Nah, <coughs> menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan itu wajib. Bahkan salah satu rukun dari rukun Islam yang lima. Walima rawahu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga karena apa yang telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, persaksian la ilaha illallah dengan persaksian Muhammad Rasulullah. Wa iqami shalah yang kedua menegakkan salat. Wa ita'iz zakah yang ketiga menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Yang kelima wa haji baitillah man istata'a ilaihi sabila. Melakukan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu dalam melakukan perjalanan ke sana. Nah, hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar. Nah. <clears throat> Walima Talha ibnu Ubaidillah dan juga karena hadis yang telah diriwayatkan oleh Talha ibnu Ubaidillah. Anna Arabian jaa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam Bahwasanya seorang badui yang sudah beruban, sudah tua, datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seorang badui, orang pegunungan, orang pedalaman, ya. datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, Ya Rasulullah, akhbirni mada faradallahu alaiya min siam. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku apa yang Allah wajibkan kepadaku dari kewajiban puasa. Ya. Puasa apa yang Allah wajibkan kepadaku? Qala maka Rasulullah SAW menjawab Syahrul Ramadan Puasa di bulan Ramadan Qala hal alaiya ghairu Orang ini bertanya lagi Apakah uh, ada kewajiban puasa yang lain Bagiku Selain itu Selain puasa Ramadan <coughs> Qala maka beliau menjawab La illa anta tatawwa syai'an Al hadis Tidak ada Kecuali engkau melakukan sunnah-sunnah puasa. Nah. <clears throat> Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Tolha bin Ubaidillah. Waqad ajma'atil ummatu. Ayat dari uh, dalil dari ayat sudah dua ayat tadi. Dalil dari hadis juga sudah tadi. Nah, sekarang dalil dari ijma'. Waqad ajma'atil ummatu ala wujubi siyami Ramadan dan umat ini kaum muslimin telah sepakat wajibnya puasa di bulan Ramadan. Wa annahu ahadu arkanil Islam dan bahwasannya puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam. Ya, allati ulimat ad-dini bidarurah. Ya, rukun Islam yang diketahui secara pasti dari agama ini. Wa anna munkirahu kafir dan bahwasannya orang yang mengingkari wajibnya puasa adalah kafir. Orang yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan Naam adalah kafir keluar dari Islam. Murtadun anil Islam, murtad keluar dari Islam. Jika dia mengingkari wajibnya puasa Ramadan. <coughs> Beda ya wajibnya mengingkari puasa Ramadan dengan apa? Malas puasa. Ya. Malas puasa. Nah, karena lemah iman, beda. Maka kalau yang malas puasa tetapi dia meyakini itu wajib, ini berdosa. Ya, tidak sampai kepada derajat kafir atau keluar dari Islam. Yang kafir atau keluar dari Islam adalah yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan. Dia mengatakan puasa Ramadan enggak wajib. Nah, ya. Dikasih tahu dalilnya, ya, ini ini ini ayat ini hadisnya ini, ah enggak. Nah, ya, tetap ngeyel. Maka apa orang seperti ini ketika telah tegak hujah kepada mereka, maka e, irtadda 'anil Islam bahwa kafir, keluar dari Islam dan dia kafir ketika mengingkari wajibnya puasa Ramadan. Fasabata bidzalika faridatus shaum bil kitab wa sunnati wal ijma', maka telah tetap hukum wajibnya puasa berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadis dan ijma'. Wajmal muslimun ala kufri man angkarahu dan kaum muslimin sepakat kafirnya orang yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan. Nah. Baik, selesai dari masalah yang kedua, nah tentang hukum puasa Ramadan dan dalil-dalilnya. Bahwasannya hukum puasa Ramadan adalah wajib, nah dan merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang lima. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.